Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk melakukan sebuah ibadah salat maghrib secara berjamaah di masjid, di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dilangsungkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis nabawi untuk mempelajari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad alaihissalatu wassalam yang merupakan agama terbaik di muka bumi ini agama yang mencakup segala bentuk hukum yang kembalinya kebaikan tersebut kepada umat manusia tidak ada satu yang lebih universal, lebih mencakup hukum-hukumnya, aturan-aturannya, yang terbaik, yang paling cocok, yang paling relevan dengan umat manusia kecuali agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalam agama yang syumul, yang sempurna, yang lengkap, tidak ada satupun kekurangan padanya. Jika kita berbangga menjadi seorang muslim, kita bersuka cita menjadi seorang mukmin dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keislaman kita akan selalu abadi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada sakaratul maut. Dan di antara bukti bahwasanya Islam merupakan agama yang terbaik. Agama yang paling mudah bagi umat manusia. Agama yang paling sempurna di antaranya adalah bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada umatnya terkait hubungan sosial kemasyarakatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin al hajjad bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam Sahih Muslim beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani salah satu sahabat terbanyak riwayat hadisnya di antara ulama dari kalangan para sahabat Nabi di antara rujukan umat tentang riwayat-riwayat hadis dari Nabi alaihi wasallam Beliau menyatakan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hakul muslim alal muslim situn Idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fashamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Abu Hurairah menyatakan dalam ucapan beliau kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Hakul muslim alal muslim situn Hak seorang muslim kewajiban seorang muslim yang harus dipenuhi ada enam perkara yang harus dipenuhi untuk seorang muslim yang lainnya. Yang pertama idzalaki tahu fasalim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Berikan salam kepada muslim tersebut siapapun orangnya baik yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Tidak ada perbedaan antara seorang muslim dari manapun dia berasal, dari tempat manapun dia hidup dan dilahirkan, selama dia Islam, selama dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka dia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Tidak ada perbedaan antara seorang muslim dari Arab Saudi dan muslim dari selain Arab. Tidak ada perbedaan antara seorang berkulit hitam dan seorang yang berkulit putih atau berbagai macam jenis kulit manusia ini. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan yang ada pada hati mereka masing-masing. Sehingga tidak boleh seorang pun mengklaim, menganggap dirinya adalah orang yang paling baik, yang paling bertakwa. Karena Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman Dalam surat An-Najm Allah menyatakan, maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian masing-masing bahwasanya saya seorang yang baik, yang jujur, yang amanah, yang paling bertakwa, yang paling sopan, yang paling berilmu, yang banyak amalannya, yang banyak sodapahnya. Jangan kata Allah huwa a'lamu biman karena sungguh dia Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa siapa di antara kalian yang paling beramal yang paling berilmu yang paling beriman kepada Allah yang paling lurus niat dalam amalannya Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah jami'an seorang muslim dimanapun dia berada. Maka Nabi Alaihissalam menyatakan dalam salah satu hadis yang lainnya, watakra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan ucapkanlah salam kepada seorang muslim baik yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal selama dia berpenampilan sebagai seorang muslim hidup di antara rumah-rumah kaum muslimin maka dia berhak untuk diucapkan salam yang merupakan doa kesejahteraan yaitu assalamualaikum pada dasarnya mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah tidak sampai pada derajat wajib yang wajib adalah justru seorang yang menjawab salam. Menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin panjang salamnya maka semakin baik karena semakin lengkap doanya. Dan minimalnya dalam menjawab salam adalah yang sama dengan si pengucap salam. Jika disebutkan assalamualaikum, maka minimalnya adalah waalaikumsalam. Kalau yang mengucapkan salam adalah as, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka minimalnya waalaikumsalam warahmatullah. Yang lebih baik ditambahi wabarakatuh. Jika yang mengucapkan salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah. Padahal seorang mengucapkan salam pada dirinya dengan melengkapi salamnya. Dan itu salam yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada penambahan lafat apapun dalam salam. Ini yang diajarkan Nabi dan ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar seorang yang mengucap salam dengan tambahan lafat-lafat yang lainnya. Maka beliau menyatakan salamlah dengan salam yang diajarkan Nabi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini prinsip dalam beragama seorang harus menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan dan contoh yang baik bagi kaum mukminin maka semua ucapan Nabi adalah terbaik. Ibadah Nabi adalah ibadah yang paling baik. Ajaran Nabi adalah ajaran yang terbaik karena beliau suri dan umat ini. Beliau manusia yang terbaik, manusia yang termulia akhlak dan adabnya. Sehingga kita diperintahkan untuk mencontoh beliau dalam segala kehidupan beliau. Jamaah salat maghrib rahimakumullah jami'an. Salam merupakan salah satu ibadah besar. Yang dengan salam tersebut Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan hubungan seorang mukmin saling erat. Tidak saling berjauhan dengan ucapan salam tersebut seorang mukmin dan mukmin yang lainnya bisa saling mengenal dan mencintai. Baginda Nabi besar Muhammad alaihissalatu wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Dalam sebuah hadis beliau menyebutkan tidak akan kalian atau kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Karena syarat surga, syarat jannah Allah itu harus ditebus dengan keimanan. Dengan tauhid, dengan la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah. Dengan seorang mengucapkan kalimat tauhid dengan murni, dengan ikhlas, beribadah semata kepada Allah, meyakini tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah, maka dia telah mendapatkan kun, kunci dari kunci surga. Selama dia mati di atas tauhid, maka dia mendapatkan atau berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak pernah beribadah meminta bertawakal, takut, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pula kepada para malaikat sekalipun atau kepada para nabi atau orang-orang soleh atau kuburan-kuburan atau batu-batu atau patung-patung atau segala sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati di atas tauhid, di atas prinsip la ilaha illallah, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini atau Rasul menginginkan dengan menyebutkan enam perkara yang merupakan hak seorang muslim atas mukmin yang lainnya yang harus ditunaikan dan dipenuhi agar hubungan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya erat. Yang tadi kita sebutkan dalam hadisnya tidak akan bisa kalian bisa masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kata Nabi alaihissalam sebuah amalan yang dengannya kalian bisa, bisa saling mencintai? Afsus salama bainakum, yaitu saling menebarkan salam di antara kalian. Menjawab salam merupakan perkara yang wajib. Adapun mengucapkan salam maka perkara yang sunnah yang ditekankan yang dengannya bisa saling mencintai yang bisa dengannya uh, merupakan doa bagi mukmin yang lainnya dengan assalamualaikum yang artinya kesejahteraan atas kalian. Assalam merupakan asmaul husna. Assalamualaikum artinya assalam yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kalian. Sebuah doa bukti kecintaan seorang mukmin terhadap yang lainnya adalah ketika dia mendoakan mukmin yang lain. Baik mendoakan secara langsung di hadapannya, lebih khusus lagi mendoakan kebaikan untuknya fi dhahril ghaib ketika tidak ada orang tersebut. Ini bukti kecintaan. Ketika kita mencintai saudara kita, maka kita akan doakan dia dalam keadaan orang tersebut tidak mendengar doa kita di malam hari di antara azan dan iqamah ini bukti kecintaan dan demikian Nabi alaihi wasallam membina pondasi-pondasi sosial kemasyarakatan di Madinah dengan pondasi-pondasi kecintaan antar sesama muslim sehingga kehidupan mukminin di kota Madinah saat itu selepas hijrah mereka saling mencintai. Mereka saling memberi. Mereka merasakan sakit yang sama. Mereka dalam keadaan suka dan duka bersama-sama. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid." idza ishtaka minhu tada tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Permisalan seorang mukmin kata Nabi adalah seperti satu tubuh manusia yang utuh, tubuh yang hidup, tubuh manusia. Apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh anggota badan yang lainnya bisahri riwal humma seperti seorang yang tidak bisa tidur malam atau seorang yang terasa badannya demam. Demam bukan semata-mata karena dia kedinginan, tapi ternyata demam karena kakinya terkena paku karena infeksi sehingga dia demam. Tidak bisa tidur malam bukan karena matanya yang sakit, tapi karena detak jantung yang terlalu tinggi disebabkan karena penyakit yang ada pada misalnya pada e, jalur pernafasannya misalnya. Karena tubuh saling berkaitan. Tidak bisa tidur malam bukan karena matanya yang sakit, tapi karena tubuh yang lainnya bermasalah. Itulah permisalan yang dipermisalkan Nabi seorang mukmin dan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Dan demikian Nabi dahulu mengajari para sahabat untuk saling perhatian antar sesama. Bahkan di antara sebuah kejadian yang dikisahkan di dalam sebuah hadis ketika uh, Sabit bin Qais bin Syammas tidak hadir di masjid tidak hadir sholat bersama Nabi, tidak mengikuti pengajian bersama Nabi. Maka Nabi pun bertanya kepada Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad selaku tetangganya. Maka beliau menyatakan, "Ya Abu Amr, mas masya'nu sabit ishtaka." Wahai Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad, ada apa dengan Sabit bin Qais bin Syammas apa yang dia keluhkan? Maka Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, innahu lajari." Wahai Rasulullah, sungguh dia adalah tetanggaku. Wa ma alimtu lahu bisyakwa. Dan aku tidak tahu tentang keluhan yang dia keluhkan. Artinya aku ini tetangganya wahai Nabi. Aku gak mengerti tentang keluhannya. Sehingga sahabat mulai memprediksi inilah mukjizat Nabi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain berdasarkan wahyu. Maka Sa'ad bin Mu'ad segera menghampiri setelah selesai bertemu Nabi menghampiri menghampiri Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian ditanya, diberi salam, assalamualaikum, ditanya kabarnya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi bertanya tentang dirimu kepadaku dan aku sebagai tetanggamu tidak tahu. Maka aku datang kepadamu untuk bertanya, ada apa? Apa yang menimpa dirimu? Maka dia menyatakan laqad alimtum qad anzalallahu ayatan fi suratil hujurat. Sungguh kalian telah tahu telah mendengar turun sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an amalukum wa antum la tash'urun ayat yang pertama dalam surat al-hujurat turun dan dihafal oleh para sahabat nabi yang artinya wahai orang beriman jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi dan janganlah kalian mengeraskan, mengeraskan suara dalam memanggil beliau seperti kalian berbicara kepada sesama kalian. Karena jika kalian mengucapkan atau melakukan hal itu, ini berbicara dengan Nabi dengan bahasa yang suara yang keras, maka sungguh amal kalian akan binasa, akan gugur dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Maka Sabit bin Qais bin Syammas kemudian merasa Wakat alimtum anni ajharu minkum sautan dan kalian pun telah faham bahwasanya aku adalah orang yang paling keras suaranya dibanding kalian karena beliau ini juru bicara. Juru bicara Ansor adalah sahabat bin Faiz bin Syammas yang sering ketika sebelum peperangan beliau mengucapkan kata-kata untuk menjatuhkan mental lawan. Dan tidak mungkin kata-katanya pelan, pasti keras. Itulah Sabit bin Qais bin Syammas. Bahkan karena suaranya yang keras dengan jahwari saud. Yang suaranya itu memang keras. Mungkin karena paru-parunya itu memang besar. Jadi suaranya itu mungkin bisik-bisik aja sudah kayak teriak. Saking kerasnya. Maka dia merasa dengan turun ayat itu berarti amalanku pasti akan binasa karena aku ngomong terhadap Nabi bicara dengan suara yang keras. Ya Rasulullah, Misalnya, wahai Rasulullah. Yang lainnya mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia tidak bisa. Karena suaranya memang keras bawaannya. Fa'ana min ahlin nar. Maka aku termasuk penghuni neraka. Karena amalanku pasti gugur. Kalau setiap ketemu Nabi aku berbicara keras, maka amalannya akan terhapus-terhapus. Maka lebih baik saya tidak ke masjid sholat di rumah, tidak mengikuti pengajian, maka kemudian disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, benar apa yang engkau nyatakan ternyata memang Sabit bin Qais bin Syammas mengeluhkan suatu tentang uh, turunnya surat Al-Hujurat. Dan dia adalah orang yang paling keras suaranya seperti kita ketahui bersama. Maka Nabi pun, pun menyatakan huwa min ahlil jannah sampaikan padanya dia termasuk penghuni surga. Ayat itu turun bukan untuk dirinya, bukan pula bermaksud untuk me, uh, bermaksud menyindir atau berlaku bagi orang yang suaranya keras bukan, tapi seorang yang melampaui perintah Nabi. Ada hadis Nabi ditolak. Hadis, hadis Nabi berbunyi A, dia bertanya, berpendapat dengan B. Ini bagian dari tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Walaupun orangnya lembut, walaupun orangnya pelan, tapi dia meyakini sesuatu yang tidak diyakini nabi. Dia mencari pilihan selain pilihannya nabi. Misalnya nabi menghalal, mengharamkan anjing, dia menyatakan anjing itu halal. Anjing itu halal, Pak, misalnya. Lembut ucapannya. Tapi dia sama dengan menaikkan suara di hadapan suara Nabi. Mengangkat suara di atas suara Nabi. Maka para sahabat kemudian bergembira dan menyampaikan kepada Sabit bin Qais bin, Sabit bin, Qais bin tentang bahwasanya dia termasuk penghuni surga wa kunna naro min ahli min ahli jannati yamshi bain adhurina dan kami saat itu bisa melihat seorang yang dijamin dengan surga berjalan di tengah-tengah kami. Ini perhatian Nabi kepada para sahabatnya. Beliau tidak tinggal diam, ada saudaranya yang menghilang lama sekian lama tidak kelihatan. Sekian lama tidak pernah muncul. Maka beliau menyuruh sahabat yang lainnya untuk bertanya, tentang kondisinya. Bahkan Nabi menghimbau ketika beliau sedang mengimami sholat untuk seorang tidak boleh sholat di soft terbelakang dalam keadaan sendirian. Mengapa? Karena sendirian itu berbahaya. Nabi menyatakan Inna ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sungguhnya atau sungguhnya hanyalah seekor domba itu akan dimakan serigala pasti dalam keadaan sendirian. Serigala itu syaitan yang sering membisikkan ke dalam hati manusia seakan-akan memakan hati manusia atau seperti manusia itu seperti domba yang dimakan oleh serigala karena terpisah dari rombongan, terpisah dari kelompok. Para hadirin rahimakumullahu jami'an. Ah, sifat-sifat Nabi alaihi salatu yang membina para sahabat Nabi agar beliau atau agar para sahabat perhatian dengan sesama. Maka di antaranya hadis ini wa idha da'aka fa'ajibhu jika saudaramu muslim mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yaitu undangan pada undangan-undangan umum hukumnya sunnah dan yang wajib adalah undangan yang uh, khusus pada walimatul urus itu wajib jika tidak ada kemungkaran padanya. Jika ada kemungkaran padanya, maka ada dua kondisi, yaitu wajib bagi seorang yang dianggap mampu mengingkari kemungkaran. Dan tidak wajib atau bahkan dosa menghadiri jika dia menghadiri acara walimatul urus dalam keadaan dia tidak sanggup mengingkari kemungkaran dan kemungkaran ada di hadapannya. Wa idza tansahaka fansahu. Dan jika orang tersebut meminta nasihat maka nasihatilah dia. Bahwa meminta nasihat itu secara langsung atau nasihat itu tidak langsung meminta nasihat dalam musyawarah, diajak untuk musyawarah, maka dia harus datang. Dan dia harus memberikan nasihat yang terbaik. Ketika seorang meminta kepada kita untuk kita memberikan usulan, ide, kemudian solusi, maka kita wajib untuk memberikan solusi yang terbaik jika solusi itu ada banyak misalnya, maka kita harus memberikan yang terbaik. Bahkan jika seorang tidak meminta nasihat dalam keadaan dia butuh nasihat, maka wajib bagi seorang yang mengetahui dan melihatnya untuk memberi nasihat. Misalnya seorang buta melewati rel kereta api. Dan dia tidak tahu rel tersebut akan dilalui oleh kereta atau mungkin kebetulan dia tuli atau orang tuli misalnya, tuli dan buta, melatih rel dalam keadaan bahaya, maka ketika seorang yang tahu, maka dia harus menasihati, Pak, jangan lewat sekarang karena kereta sudah hampir melewati. Dia nggak mendengar, dia nggak, dia juga nggak melihat. Maka yang semisal ini, nasihat itu harus diberikan di saat seorang tersebut membutuhkan walaupun dia tidak diminta. Sehingga hadis ini bukan bermakna kemudian lo dia nggak minta nasihat, dia nggak mendekat, dia nggak pernah tanya. Maka bagi seorang yang tahu dia harus berikan nasihat. Wa atau atasa fasyamidhu. Jika seorang muslim tersebut bersin kemudian dia memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah maka fasyamidhu maka ucapanlah yarhamukallah. Ini doa. Karena bersin itu merupakan uh, ganjalan di dalam uh, rongga hidung. Kemudian seorang itu bisa mengeluarkannya. Maka ganjalan tersebut menjadi sebuah kelegaan bagi seorang yang bersin. Maka seorang yang bersin disyariatkan mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin kita pernah mengalami sudah kepengen bersin tidak bisa bersin. Ini akan terasa agak mengganggu. Maka dengan bersin tersebut maka seorang disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Jika seorang yang lainnya mendengarkan maka disyariatkan mengucapkan yarhamukallah sebagai doa, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan seorang yang bersin tadi menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian, memperbaiki kondisi kalian. Namun jika bersihnya berulang-ulang sampai tiga kali lebih, maka itu pertanda dia sedang sakit flu. Jadi bukan karena bersin yang nikmat, justru bersin itu penyakit. Bersin sampai 16 kali misalnya. Sampai merah mukanya, sampai kayak bisa ngomong. Saking seringnya. Maka jika lebih dari tiga atau empat hitungannya, maka didoakan dengan syafaakumullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Karena itu adalah bersin yang penyakit yang e, karena flu. Wa idza marida fa'udhu. Jika orang tersebut sakit maka jenguklah. Menjenguk orang sakit juga di antara hukum sunnah muakkadah, eh, sunnah atau wajib, namun wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu seperti uh, hukum eh, fardu kifayah itu adalah wajib bagi sebagian kaum mukminin dan dosanya gugur bagi yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang jika sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian muslim yang lainnya tidak wajib untuk melakukan amalan itu. Jika tidak dikerjakan oleh seluruhnya atau di atas satu pun yang melakukannya, maka dosanya meliputi seluruh kaum taqatal ismu anil baki wa idza lam yakum bi ahadun saral ismu musibanil jami. Jadi segala sesuatu yang jika sudah dikerjakan oleh sebagian maka dosanya gugur bagi yang lainnya. Misalnya ada orang satu kampung eh, orang di kamp, sebuah kampung sakit. Sakit yang tidak bisa uh, seorang tersebut keluar rumah ya, bukan sakit, sakit masih uh bisa jalan-jalan, naik mobil, bawa sepeda motor, jalan kaki keluar rumah. Ini bukan sakit yang wajib dikunjungi. Walaupun lebih baik dikunjungi jika memang sakit. Sakit cuma kena gores bambu. Oh, tapi bisa ke Papua, bisa ke Watulo. Ini bukan sakit. Oh, saya sakit nggak ada yang mengunjungi. Padahal sudah 16 hari ini jahitannya. Kenapa? Oh, saya kena bambu sampai dijahit 16, 16 hari belum dilepas ini. Tetapi sampai keliling ke Jember. Maka ini bukan sakit yang harus dikunjungi. Walaupun lebih baik dikunjungi. Sakit yang yuh bisuhu. Yang menjadikan dia itu terkurung di rumahnya. Tidak bisa keluar. Maka ini wajib dikunjungi dengan hukum fardu kifayah. Jika sebagian telah mengunjungi maka kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Namun pada kunjungan kepada orang sakit ini ada keutamaan yang besar yaitu ka'annahu fi raudhatil jannah. Seakan-akan orang yang sedang sakit eh, orang yang mengunjungi orang yang sakit itu berada di taman-taman surga. Maka disunahkan untuk sering mengunjungi dan berlama-lama dalam keadaan jika yang sakit itu suka untuk ditemani. Bergantung kondisinya. Kalau sakitnya memang uh, karena kesepian, biasanya orang tua karena pikiran sepi di rumahnya maka dikunjungi dan dia boleh berlama-lama bercerita. Tapi kalau sakit yang memang tidak boleh lama-lama dikunjungi karena mungkin pernafasannya terganggu. Ditanya, "Gimana kabarnya, Pak?" sekarang. Jawabnya aja ngos-ngosan. Saya uh, ditanya lagi berikutnya. Lah obatnya sudah diminum. Loh kok nggak dibawa ke sana Pak kemarin? Loh, anaknya ada di mana kok nggak nggak kelihatan Pak? Baru mau ngomong satu lagi, ditanya lagi sampai dia tambah parah. Nah, ini harus melihat kondisinya. Boleh berlama-lama di situ jika memungkinkan memang dia suka untuk ditemani. Tapi dalam keadaan yang memang dia sudah ber, dari pagi sampai sore dikunjungi tamu, nggak bisa istirahat. Sampai malam ada tamu, kita datang paling malam sendiri, sampai jam 12 malam baru pulang. Ini nyiksa orang yang sakit. Nah, ini juga kondisional. Ulama menyebutkan tafsilnya mengunjungi orang yang sakit ini memiliki keutamaan yang besar, namun sesuai dengan kondisinya. Bukan berarti ah mumpung di taman surga lama-lamain juga nggak apa-apa, bukan. Tergantung kondisinya. Dan mengunjungi orang muslim yang Ah, seorang non-muslim, maka hukumnya terbagi menjadi dua. Jika dimungkinkan orang tersebut simpatik pada Islam dan bisa masuk Islam, maka di situ dibolehkan. Namun jika orang tersebut jelas permusuhannya kepada Islam, maka dilarang mengunjungi yang sakit. Rasulullah pernah mengunjungi paman yang sakit karena satu beliau ingin berdakwah kepada pamannya. Ketika dikabarkan pamannya sakit, maka beliau mengunjungi dan beliau menyeru kepada pamannya, "Ya ammi kullaa ilaaha illallah kalimatan asyhadu laka biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa membela dirimu di hadapan Allah pada hari kiamat. Berulang kali. Namun ternyata pamannya tetap menyatakan Ana ala millati Abdul Muthalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib ayahku karena dibisiki oleh Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah dan juga Abu Jahal yang saat itu juga sama-sama mengunjungi Abu Talib di masa sakitnya. Maka beliau bingung ketika akan mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal menyatakan atar gobu an millati Abdul Muthalib. Apa kau mulai benci dengan agama ayahmu sendiri? Dia ragu. Rasul mengulangi, wahai pamanku katakanlah, tolong katakanlah la ilaha illallah. Dan masuk Islamlah engkau. Setiap akan mengucapkan la ilaha illallah, berpikir Abu jal menyatakan, apa engkau sudah mulai benci dengan agamamu sendiri, agama ayahmu? Maka terakhir kalimat yang diucapkan Abu Talib, dia menyatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Dan di akhir-akhir hidupnya juga Abu Talib menyatakan, Lakot alim tu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula hadzaru masabatin la ra'aitani samhan bidaka mubina. Bila bersenandung dalam sebuah syairnya, sungguh aku telah tahu agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan karena cercaan dan celaan, sungguh engkau bisa melihatku menerima agama Islam dengan penuh kelapangan. Namun ternyata karena gengsi, karena pergaulan dan lingkungan yang buruk, karena pertemanan yang tidak mengarahkan kepada kesalehan, maka dia memilih agama Abdul Muthalib yaitu ayahnya karena gengsi. Maka inti dari kisah tadi, Rasul mengunjungi pamannya dalam rangka berdakwah. Wa idza mata fattabi'hu. Jika orang tersebut meninggal dunia, muslim terus meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini juga termasuk fardu kifayah. Walaupun pada uh, ibadah ini yaitu mengiringi jenazah memiliki fadilah yang besar, termasuk mensolatinya, memandikannya, mengkafankannya dan menguburkannya. Fadilah yang besar yang digambarkan oleh Nabi seperti pahala atau pahalanya sebesar dua gunung Uhud. Pahala yang didapat bagi orang yang mengiringi jenazah. Mengiringi, yakni mengantarkan sampai di kuburannya. Dalam keadaan dia mengingat kematian. Bukan mengiringi kemudian disertai dengan pembicaraan-pembicaraan yang uh, bernada guyon atau berkelakar atau cerita tentang urusan-urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan kematian. Karena pada ziaratul kubur seorang mengingat akan kematian. Nabi menyatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fal anfaziruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur dulu di masa awal-awal Islam. Namun sekarang berziarahlah kalian ke kuburan-kuburan. Karena sungguhnya berziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi ziaratul kubur menjadi sunnah jika tujuannya mengingat kepada kematian, bukan menambah rezeki. Jadi bukan Ziaratul kubur tujuannya apa? Supaya lapang rezekinya, supaya barokah hidupnya, bukan? Tapi supaya ingat kematian, supaya mengingat bahwasanya dia akan mati, sehingga disyariatkan juga berdoa, Assalamualaikum bi ya ahlad diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Berapa tadi? 7 kurang 7 Sudah Nah ini terkait dengan Hak yang paling terakhir Yaitu jika orang tersebut mati Maka iringilah jenazahnya Semoga kita bisa melaksanakan Enam kewajiban ini Dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.